Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru halaman 289, pantun yang ke-70. Pantun yang ke-70 ini menjelaskan dan menyebutkan kepada kita semuanya tentang solusi yang terbaik ketika ada tuduhan kemudian yang dituduh itu mengingkarinya. Yang menuduh datangkan apa? Bukti. Yang mengingkari sumpah. Yang mengingkari cukup apa? Cukup sumpah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham ya? Jadi itu kaidah yang sudah sering antum dengar hadisnya ada al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu ditujukan kepada orang yang menuduh. Sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari. Antum seperti ini ya. Buktinya mana? Kalau dia mengatakan enggak, anak enggak seperti itu kok. Wallahi. Paham ya? Jadi yang mengingkari itu sumpah. Perkara dia bohong atau enggak bohong urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nuduh datangkan bukti. Faham maksudnya? Tapi yang dituduh kalau dia mengingkari, wallahi demi Allah ana enggak ngapa-ngapain. Nah, sudah selesai urusan. Urusannya nanti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah kan? Al-yamin 'ala man angkar, an barakallahu fikum, al-bayyin 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Jadi bukti itu ditujukan kepada orang yang menuduh sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah wa kullu da'wa li fasadil 'abdi ma'addi'i sihatin la tujri. Artinya bahwa setiap pengakuan-pengakuan yang tujuannya untuk merusakkan transaksi atau akad bersamaan yang satunya yang tuduh tersebut mengakui benar, mengakui sah. Yang satunya mengatakan enggak sah, satunya mengatakan sah la tudzni, yang seperti ini la tangfa, enggak bermanfaat. Tudzni itu tangfa artinya. Jadi tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kembali ke hukum asal. Qala asy-syarihu asbahullah hadhihi min al-qawaid al-mufidah aidha. Ini merupakan kaidah yang penting berfaedah juga, wahwa yaitu annahu idza tanazza'a al-muta'aqidan fi sihhatil 'aqd yaitu apabila berselisih antara dua orang yang melakukan transaksi akad mau akad nikah atau akad jual beli berselisih dia pro dan kontra dan lihat ya, fadda'a ahaduhuma anna al-aqda sahih salah satu di antara dua orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya transaksinya enggak sah akadnya enggak sah katanya paham ya likaunihi lam ya'lam bihi karena dia alasannya apa alasannya dia tidak mengetahui transaksi atau akad tersebut Aw li uqida fi waqtin la yahil fihi al Atau kata alasannya apa katanya? Alasannya karena dilakukan akad tersebut di waktu yang tidak dihalalkan jual beli. Kapan waktunya? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di awal-awal dulu sudah kita lewati, beliau berpendapat kalau Jumat adan berapa kali? Dua kali. Paham ya? Jadi nanti kalau antum baca di sini usah bingung lagi karena beliau mengatakan setelah adan Jumat yang kedua. Tapi pendapat yang rajih Jumat berapa kali adanya? Sekali saja. Faham ya? Nah, waktu ketika dikumandangkan ada Jumat, boleh enggak transaksi jual beli? Enggak boleh. Paham ya? Sampai selesai Jumatannya. Nah, kita lihat. Kal bai' ba'da nida'il Jumat tsani, seperti jual beli setelah diserukan azan Jumat yang kedua. Ya berarti beliau menguatkan azan Jumat ada dua. Azan pertama ada kedua. Seperti orang-orang awam itu, di kampung-kampung dulu kan seperti itu. Paham ya? Di kampung-kampung itu biasanya azan pertama azan dulu, setelah adzan salat dua rakaat, setelah itu nanti apa? Baru khatibnya maju ke depan, ke mimbar kemudian nambar kalau fikum. Setelah itu salam baru adzan kedua. Jadi adzan dua kali. Tapi ingat ya adzan dua kali tersebut istihadnya siapa kemarin? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi istihad yang keliru. Kenapa? Karena berseberangan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan adzan kedua tersebut bid'ah. Paham ya? Karena kenapa? Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pula para sahabat yang lainnya. Tapi itu istihadnya Utsman bin Affan. Nah, perlu perhatikan ketika kita mengatakan bahwasanya perbuatan adzan kedua itu adalah bid'ah bukan berarti kita menuduh orangnya mubtadi' itu penting. Karena orang-orang hizbiyun eh, mereka menuduh orang-orang ahlus sunnah yang mengatakan adzan kedua itu bid'ah, berarti aku mengatakan Utsman bin Affan mutadi. Orang itu gagal paham. Namun, ketika kita mengatakan perbuatan itu bid'ah, bukan berarti kita memvonis orangnya mutadi, ya enggak? Seperti contohnya orang-orang awam. Ha? minta berkuburan, kemudian terkadang apa barakallahu fikum datang ke kuburan kemudian minta Mbah fulan, tolong Mbah fulan. Perbuatan itu perbuatan syirik enggak perbuatannya? Tapi apa kita katakan dia kafir? Kan enggak bisa. Kita lihat dulu jangan-jangan dia bodoh. Paham ya? Jangan-jangan dia orang itu terpaksa. Seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan perbuatan itu bid'ah, tidak mengharuskan kita menuduh orangnya atau memfonis orangnya mubtadi. Paham ya? Jadi Utsman bin Affan bukan mubtadi. Beliau sahabat yang mulia, khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Tapi karena itu istihad, paham ya? Istihadnya beliau sudah dapat satu pahala karena istihadnya keliru. Naam. Itu sekedar selingan mengenai adzan Jumat. Yang sahih berapa kali tadi adanya adalah sekali saja. Kita lihat lagi. Aw ma asbah dzalik. Mimma yufsidul adda wal akhar idda'a sihatah. Atau yang semisal itu dari perkara-perkara yang bisa merusak akad, yang satunya apa? mengaku-ngaku benar akadnya. nah ini bagaimana ini? Ini akadnya sahih ini. Enggak ini sahih ini ya. Yang mengatakan sahih ini tunjukkan buktinya. Yang mengingkari enggak sahih ini. Wallahi demi Allah. Urusan dia bohong atau tidak dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Nah barakallahu fikum fal aslu asliha maka hukum asalnya sah. Hukum asalnya sah ada jual belinya ya hukum asalnya. Wa da'wal fasad kharij an asla. Sedangkan mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku menuduh itu rusak, transaksinya atau akadnya rusak itu keluar dari hukum asal. Fala tuqbal maka enggak terima sawan idda'al fasad li fawati syartin aw li wujudi mani'. Baik dia mengaku-ngaku atau menuduh itu rusak transaksinya dikarenakan apa? terluputkan syaratnya atau karena ada penghalangnya, enggak dianggap. Nah, oleh hadza kulna oleh karena ini kami katakan la tudzi ay la tangfa, enggak bermanfaat. Fa naqulu lil ladzina da'al fasad maka kami katakan kepada orang-orang yang apa? idda'al fasad yang mengaku-ngaku atau yang menuduh transaksi atau akadnya rusak hatil bayyinah, ya kan? Kita katakan gitu kalau orang nuduh itu kan atau mencuri ya? Mana buktinya? Gitu. Kalau orang menuduh itu harus datang bukti. Kemudian kalau yang dituduh tadi mengingkari, demi Allah anak enggak nyuri, sumpahan berarti. Tahu oh ya? Anak enggak nyuri kok, anak enggak nyuri jalan di sini. Berani sumpah? Ya? Berani sumpah. Wallahi, wallahi selesai. Perkara dia bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menuduh tadi datangkan bukti. Antum tadi mencuri ya? Enggak, anak sudah di sini kok. Jangan bohong. Ini buktinya. Nah, kalau ada bukti, sudah kalah dia. Walaupun sumpah pun kalah dia karena apa? Bukti ini sebagai bayyinah. Paham maksudnya ya? Ini buktinya. Eh, tadi kamu sebelum kesini sebelum duduk tadi kesini kan ngambil ini kan. Akhirnya dia enggak bisa ngelak misalkan. Udah aku selesai sudah. Paham ya? Tapi kalau dia masih si penuduh belum bisa datangkan bukti walaupun dia benar, walaupun dia benar ya. Yang menuduh ini yang mengatakan kamu mencuri ya walaupun dia benar. Nanti dia kalah dengan apa? Sumpah. Kalau dia belum bisa datang bukti. Paham belum? Buktinya mana? Mana buktinya? Dia nggak bisa datang bukti yang dituduh tadi kok mengatakan wallahi demi Allah anak nggak mencuri. Yang menuduh tadi itu Paham ya? Yang mendakwa tadi eh, kalah dia. Paham belum? Kalah walaupun dia benar. Kenapa kok kalah? Karena dia belum bisa menunjukkan buktinya. Sedangkan yang dituduh dia sudah apa? Sudah bersumpah, wallahi demi Allah anak mensuri. Urusannya dia dengan Allah taala. Kita lihat lagi. Kita katakan kepada orang yang Nah barakallahu fikum yang menyerukan rusak transaksi tadi itu atau yang mengaku-ngaku rusak transaksi tadi itu, hatil bayyinah, datangkan buktinya. Faidah atal bayinah amil nabiha. Kalau benar-benar dia mampu mendatangkan bukti, kita akan apa? akan mengamalkan dengan bukti tersebut. Wa ilm ya'ti biha, kalau seandainya dia tidak mampu mendatangkan bukti, fanar jilal yamin, maka kita kembali kepada yamin, apa sumpah ala mudda'is Sumpah, na Allah fiqum. kepada orang yang apa? yang mengatakan yang mengatakan sah Paham belum? Kan satunya yang satunya kan mengatakan enggak sah. Paham ya? Yang satunya mengatakan ini sah kok. Yang yang bilang sah ini diminta itu sumpah. Paham ya? Yang menuduh enggak sah tadi diminta bukti. Paham maksudnya? Ayo. Lianna kulla lianna kulla man kana al Nah, lianna kulla man kana al Dikarenakan setiap orang yang dia itu adalah ucapan, ada yang di, dikarenakan seorang itu yang mana ucapan tersebut adalah ucapan dia, Fa innahu la budda min yaminih, maka dia harus bersumpah. Paham ya? Dia bersumpah. Ini benar kok transaksinya benar nih. Berani sumpah? Tafadhal. Wallahi, sumpah selesai. Liqaulin Nabi sallallahu dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi al-bayyinah al mudda'i wal yamin 'ala man Bukti itu bagi orang yang menuduh, paham ya? Ngabarakallahu fikum dan sumpah itu bagi orang yang mengingkarinya. Jadi kalau yang mengingkari diminta sumpah, yang menuduhkan tadi diminta untuk apa? bukti. Diminta diminta datangkan apa? Bukti. Wali annahu law fatahal bab. Wali annahu law futihal bab. Dikarenakan kalau seandainya dibuka pintu seperti ini, wakulna dan kita katakan innal qaula qaul mudda'il fasad. Sesungguhnya ucapan yang diterima adalah ucapan yang menuduh tadi la fasadat namin Nam min uqudil muslimin. Niscaya akan rusak akan merusak kebanyakan transaksi-transaksi dan akadnya kaum muslimin. Karena setiap orang akan mengaku-ngaku nanti. Ya enggak? Setiap orang akan mengaku-ngaku. Walanam. Walakana dzalika fathan li babil hiyal wat tahayul. Akhirnya membuka pintu apa? Hiyal, membuka pintu untuk membuat tipu muslihat. Karena apa? Dibukakan pintu. Nah, barakallahu fikum itu tadi itu. Jadi kalau orang menuduh kalau dibiarkan, itu nanti bahaya. Orang yang menuduh, eh, atau orang yang mengatakan enggak sah transaksi jual belinya, itu dimintai mendatangkan bukti. Paham ya? Diminta mendatangkan apa? Bukti. Kemudian yang mengatakan ini sah kok ini. Akadnya sah. Karena akadnya itu sebelum adzan Jumat misalkan. Berani sumpah? Berani sumpah selesai. Paham belum? Jadi yang menuduh tadi itu dia harus datang bukti. Yang mengingkari dia sumpah. Nah, kita lihat sini. Wajud karena anak hadil mustaghilin bil putnya Dan disebutkan juga ternyata ada salah satu orang yang mereka sibuk dengan fatwa. anak hukal bahwasanya dia mengatakan inna ba'dan nas ala italil bayinuna fitolak talaq ats Bahwasanya sebagian manusia mereka ber, berbuat apa? tipu muslihat hiyal, berbuat hilah nah untuk membatalkan apa? al-bainunah, perpisahan fitolak talaq perpisahan pada talak tiga sudah kita lihat kan talak tiga itu mau nggak mau harus berpisah. nggak boleh bersatu lagi sampai kapan? Sampai istri tersebut dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami. Faham soal ini? Alhamdulillah. ayawana ambar kalau fiqom Itu masalah perceraian. Wa yad'i al-'abda alladhi waqa'a bi talak lam yakun syurut dan mengaku-ngaku bahwasanya akad yang terjadi padanya perceraian tersebut tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya nggak terpenuhi kok. Berarti nggak bisa kalau kita bisa, masih bersatu misalkan. Bal ahadus syuhud mimman la tuqbal syahadatuh. Bahkan salah satu saksi orang tersebut adalah orang yang tidak terima persaksiannya. Qala dzalika min ajli an yubtil al-abda. Dia mengatakan seperti itu dalam rangka agar apa? Bisa membatalkan akadnya. Paham belum? Nah, wa idza batulal akad, kalau sudah batal akadnya, batalat talak al-mabni alaih. Berarti batal pula apa? Perceraian yang dibangun di atasnya. ladzi hasalat bihi al-bainunah yang terjadi dengannya apa? Al-bainunah perpisahan dari itu. Fa misl hadza la yaqbal qawluh. Yang seperti ini tidak terima ucapannya li anal asla as-sihah karena hukum asalnya tetap sah, tetap cerai ya kalau sudah melakukan perceraian dari itu. Karena apa? Karena masalah perceraian itu sudah kita lewati ya, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat Sangat berat sekali. Karena harus ada cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga, kan berat. Kalau seandainya orang awam kan langsungan, begitu cerai langsung pergi kan gitu. Tapi itu sebenarnya enggak benar. Kalau masih tolak satu, tolak dua, itu masih suami istri cuman pisah ranjang selanjutnya. Paham ya? Dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum ya masih keluarga, cuman nggak berhubungan. Nanti kalau tolak tiga, mau nggak mau harus pisah total. Paham ya? Pisah rumah, sudah bukan istrinya lagi, nah itu. Nah, tolak satu, tolak dua itu fungsi tujuannya apa kemarin? Agar berpikir kembali. Berpikir kembali dilanjutkan enggak untuk tolak yang ketiga atau benar-benar sudah enggak mau lagi dengan istrinya? Faham belum? Karena orang itu kan kadang berubah-ubah pikirannya. Iya enggak? Nah, dia awal mulanya karena emosi atau karena nah kalau banyak hutangnya atau karena banyak masalah dia langsung tiba-tiba mengatakan kepada istrinya anti talib. Kamu aku cerai. Faham maksudnya ya? Yang seperti itu perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru dalam memahami. Wa min amsilati hadhil qaidah, termasuk contoh-contoh kaidah ini, ba'a rajulun 'ala akhar sayyaratan bi 30 alfan. Perhatikan ini. Ada salah seorang menjual mobilnya kepada orang lain dengan harga 30.000. ribu. Murah banget ya. Kalau rupiah murah, tapi nggak rupiah ini. Ya, puluh ribu apa? Real biasanya. Ya, kalau rupiah puluh ribu dapat mobil-mobilan kan? Kalau ini mobil beneran ini ya, salahnya alfanya maksudnya apa? 30 ribu real. Wabah tanya main, lihat ini, setelah dua hari atal baik datang penjualnya. Jual beli clear, sudah dijual, dikasih uang 30 ribu real. Setelah dua hari datanglah penjualnya. Kemudian ngomong innal bayi alam yasih. Kemarin itu jual belinya belum sah kemarin itu katanya. Li'anal aqda waqa'a dan idal jum'ah Alasannya apa? Karena kemarin itu jual belinya kita ternyata setelah ada Jumat yang kedua katanya. Amlum, antum ketika mendengar seperti ini sudah kita ingatkan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat adzan Jumat itu berapa kali? Dua kali. Sehingga ketika beliau mengatakan seperti ini enggak usah bingung. Paham ya? Nah, kata orang ini tadi kemarin itu jual belinya enggak sah kemarin itu. Nah, kenapa? Kemarin itu kita jual belinya transaksi setelah adzan kedua katanya. Katanya ya. Wa qala mustari Si pembeli sudah terlalu senang dia. Karena sudah sah awal mulanya kan itu. Pembelinya mengatakan, "La, enggak bisa. Al-aqdu waqa'a fi ghairi hadzal waqt wal aqd sahih." Kata pembeli, "Enggak bisa ini. Akad sudah terjadi selain waktu tersebut dan akadnya benar." Nah, berarti yang ini mengatakan enggak sah, yang ini mengatakan sah. Ada dua ada dua apa? Dua enam dua versi. Versi ini mengatakan enggak sah karena terjadi akad setelah adan Jumat gitu ya Satunya mengatakan enggak sah ana, ana melihat sendiri dan menyaksikan sendiri dan ana merasakan sendiri transaksinya itu sebelum adzan Jumat katanya. Paham ya? Berarti yang seperti ini apa? Akadnya tetap dianggap sah. Fal qaul qaul mustari, maka ucapan sini ucapan mustari, ucapan yang membeli. Wa naqulu lil bai' kemudian kita katakan ada bai' penjual tadi karena dia mengatakan enggak sah, Had bayyinah, katakan buktinya. Ala annal bai' waqa'a ba'da nida'il tsani. Buktinya mana kalau ternyata apa? jual belinya ini terjadi setelah adzan Jumat yang kedua. Fa idza qala ma indi bayyinah. Kalau ternyata dia mengatakan aku enggak punya bukti. Naqulil mustari, kita katakan kepada mustari pembeli tadi, "Ihlif, sumpah kamu." Ayo sumpah kamu. Wa nahkum laka bil bai'. Setelah itu kami menghukumi kamulah yang nah, eh, akan menghukumi untuk masalah transaksi jual beli ini. Akan dikasih hukuman, masih hukumnya penetapan ditetapkan untuk mengenai apa? transaksi jual beli tersebut untukmu. Paham belum? Disuruh sumpah. Di sini kan penting karena yang satunya mengatakan enggak sah, satunya mengatakan sah. Yang mengatakan enggak sah mana buktinya? Yang mengatakan sah tadi kamu sumpah berani? Berani. Sudah selesai urusan. Seperti itu. Misalan akhirat yang lain, tabayya'a rajulan fad'al bai' annal bai' ghair sahih. Sama aja mirip ini ya. Ada dua orang saling transaksi jual beli. Kemudian al-bai' Nah barakallahu fikum al-bai' itu penjual mengaku-ngaku bahwasanya jual belinya enggak sah katanya. Li'annahu ba'a qabla an yablugh karena dia apa? Na barakallahu fikum, na'am menjualnya sebelum dewasa. Anak anak kecil anak jual beli anak kecil kan na barakallahu fikum sebagian ulama mengatakan enggak sah itu sampai dia dewasa. Kita lihat sini. Wa bai'u man lam yablugh la budda fihi min idnil wali. Sedangkan penjualan orang yang dia itu belum dewasa harus minta izin kepada walinya. Amlum, Anak punya bapak. Ya enggak? Anaknya mau jual taruhlah jual apa ya? Jam. Ngomong bapaknya dulu gitu loh, enggak langsung jual langsung. Ini kalau belum dewasa. Karena kalau dia jual langsung khawatir bapaknya enggak ridho. Walinya kan bapaknya itu walinya. maksudnya ya? Itu sekedar penyebutan di sini biar antum paham gitu loh, izin merwalinya. Wa qala al kemudian si pembeli mengatakan balil baik karena ba'dal belum. Pembeli mengatakan bahkan jual beli tersebut setelah dia dewasa. falqaul qaul qaul mustari maka jadi pendapatnya yang dianggap adalah pendapat siapa? Pendapat mustari pendapat si pembeli. Binaan ala hadil kaidah dibangun di atas kaidah ini. Li'anul asla fil uqud as karena hukum asalnya masalah transaksi itu sah. Hatta ya'tiya ya dulu ala dia sampai datang dalil, datang bukti yang menunjukkan apa rusaknya transaksi jual beli tersebut. Faham ya? Misalan akhir contoh yang lain. Tabayya'a. Nah, contoh yang lain, nambahkanlah kalau fikum. Eh, lakin hadil masalah apa kata beliau? Akan tapi masalah ini, qala fiha ba'du ahli ilm berkata sebagai ahli ilm, innal qawla qaulul ba'i'. Ada yang katakan bahkan pendapat yang tepat pendapat si penjual katanya. Pendapatnya pendapat siapa? Pendapat si penjual katanya. Li'anna hadzal asla 'urida bi aslin akhar aqwa minhu. Dikarenakan hukum asal ini ternyata dihadapkan Umar itu ya, dihadapkan apa? Dengan asal yang lain yang lebih kuat darinya. Belum. Hukum asal ini ternyata apa? Dihadapkan dengan hukum asal yang lain lebih kuat dari dari yang pertama. Wa huwa anil asla adamul buluk. Karena hukum asalnya jual beli itu sah walaupun belum dewasa. Anak kecil jual beli sah atau tidak? Misalnya anak kecil taruhlah 10 tahun, 9 tahun, sudah dewasa atau belum bang? Belum, tapi kalau dia ke toko, ke warung misalkan ke toko warung jual beli sah nggak jual belinya? Sah nggak jual belinya? Sah-sah saja jual belinya sah aja. Tidak ada larangan di situ ya. Sah aja walaupun dia belum dewasa. Intinya sudah apa? Sudah memangis. Intinya sudah memangis. sudah faham mengenai transaksi jual beli. Tapi kalau belum memangis, eh, dikhawatirkan nggak sah nanti. Dia mau beli malah pakai daun dia. Buat daun satu tumpuk gitu, Mak, beli cilok pakai daun. ini ya enggak terima. Karena dia belum bisa bedakan antara daun dan uang itu loh. Dia ngira daun itu sama dengan uang itu loh ya. Atau dia bawa kertas, kertas kertas dipotong-potong itu taruh dalam dompet. Anak kecil belum dewasa, belum memayis, datang ke warung, "Pak, beli roti Berapa harganya? 3000 atau 2000 atau dua 2000 katanya. Mengeluarkan dua lembar kertas. <laughs> Kasihkan kepada pembelinya, eh penjualnya. Enggak saya. Kenapa sah? Karena dia belum manis. Selama dia sudah memanis, walaupun belum dewasa, transaksi jual beli sah. Transaksi jual beli sah. Karena biasanya kalau manyis sudah bisa bedakan, yang biru itu uang berapa, yang merah uang berapa, tahu dia. Eh, yang kuning uang berapa tahu dia Lima ribu, lima puluh ribu, 100 ribu tapi kalau belum memanis, biasanya nggak tahu itu loh paham ya nah barakallahu fikum seratus ribu ditukar dengan apa nah lima ribu tempat lembar mau dia 100 ribu kan cuma satu lembar. 5 ribu 4 lembar ditukar. Lebih banyak mana kira-kira? Jumlahnya lebih banyak mana jumlahnya? Kalau jumlah nilainya lebih banyak 100 ribu, tapi jumlah barangnya lebih banyak yang 5 ribu 4 lembar aja itu. Kalau belum banyak seperti itu. Wah oh, dia mau aja dia ini 5, 4 lembar lebih banyak ini. Yang 100 ribu satu lembar. Tapi kalau udah manis dia faham dia. Paham ya? Faham barang barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, syarat sahnya jual beli itu tidak harus apa? dewasa. Naam. Dan lihat lagi, fayahlif al-ba'i' fi hadis surah maka si penjual dalam bentuk seperti ini bersumpah annahu ba'a qabla an yablugha wa yatabayyan butlana al-aqdi wa yatabayyan butlanu al-aqdi. Artinya apa? Hendaknya si penjual tadi bersumpah dalam bentuk yang seperti ini bahwasanya dia menjual sebelum orang tersebut dewasa dan nampaklah batalnya transaksi. Wa hadza la yunaqid al-qa'idah al madhkura fil asl. Ini tidak berseberangan dengan kaidah yang disebutkan di Hukum asalnya. Li'annahu urida bi asl aqwa minhu karena dia apa? dihadapkan dengan apa? hukum asal yang lebih kuat daripada dia. Pertama tadi hukum asalnya apa sih? Hukum asalnya dalam transaksi jual beli sah-sah saja. Ternyata apa? Ada hukum asal lebih kuat lagi yaitu apa? Hukum asal jual beli enggak disyaratkan harus dewasa. Paham belum? Jadi yang mereka bahas dewasa enggak dewasa enggak dianggap itu loh istilahnya. Ya, seperti itu ala annahu yanbaghi fi hadhihi surah an yarji'a ila istihad al-qadi wa dhalika bin nadhar fil qara'in fa in ra'a annahu qaw anna qawlahu aqrab ila as-sawab akhadha bih masyaallah hanya saja selayaknya dalam masalah seperti ini dikembalikan kepada istihadnya seorang qadhi seorang hakim istihadnya seorang qadhi seorang hakim Naam, agar bisa melihat kembali qara'in tanda-tanda. Jika dia melihat bahwasanya ucapannya itu, apabila dia melihat pandangan bahwasanya ucapan dia itu ucapan ucapan dia lebih mendekati kepada kebenaran, akhadha bih maka diambil pendapat tersebut. Ini pentingnya adanya orang yang menengahi. Karena yang satunya menuduh, mengaku-ngaku satunya mengingkari. Yang menuduh mengaku-ngaku tadi datangkan bukti, yang mengingkari datangkan apa? Sumpah. Paham ya? Dia diminta untuk sum, sumpah na'am. ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat sini. Misal akhir yang lain lau ba'a insanun baitah. Ada orang jual rumahnya. Kalau seandainya ada orang menjual rumahnya, summa da'al ba'i' annahu marhun. Bayangkan udah jual, laku dikasih uang, laku berapa, Bang? Laku 100 juta rumahnya. Rumahnya enggak terlalu besar tapi nah barakallahu fikum mewah lah, mepet sawah ya. Nah barakallahu fikum mepet sawah gitu, kemudian kelasnya kelasnya kelas RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Paham ya? Harga 100 juta, dibayar kontan. Setelah dibayar dia ngomong, "Ini aslinya rumah sewaan aslinya." Nah, baru ngomong gitu. Kita lihat. Nah, kalau seandainya ada orang jual rumahnya, sumada al-bai' kemudian penjualnya ngomong, "Itu tadi rumah kontrakan." Lah kalau rumah kontrakan ngapain dijual itu loh? Paham ya? Menunjukkan bahwasanya dia itu bimbang di situ. Kalau seandainya itu rumah kontrakan ngapain dijual? Kan nggak boleh. Rumah sewaan apa? Rumah apa? Rumah gadean ngapain dijual? Kan nggak boleh. Ayo eh, kita lihat lagi. Wa idza kana marhunan lam yasil bai'. Kalau seandainya itu rumah gadean, ya enggak boleh dijual sampai apa? Sampai ketemu dan musyawarah dengan orang yang menggadekan tadi itu. Li'anal marhuna mashghulun bihaqqil murtahin. Naam ya? Dikarenakan barang gadean itu eh, sudah tersibukkan dengan hak orang yang menggadekan. Naam ya? Atau me, tersibukkan dengan orang yang menerima gadean. belum? Yang menerima gadean itu kan sudah sibuk menunggu rumah tersebut digadekan Nah itu otomatis apa? Gak boleh menjualnya sampai ada kesepakatan dengan orang yang menggadaikan tadi itu. Paham belum? Anak pinjam uang 50 juta. Jaminannya apa? Anak gadaikan rumah ini. Rumahnya ini kalau di dihargai, kalau dijual ratusan juta, paham ya? Nah, transaksi seperti ini si penerima gadaian tadi gak boleh menjual rumah yang statusnya apa? Rumah gadaian tadi sampai kapan? Sampai yang menggadaikan sudah musyawarah sama yang menerima gantian. Amrul musyawarah, bagaimana hutangnya mana? Hutang 50 juta kok enggak dibayar-bayar. Oh maaf anak belum mampu bayarnya. Nah, sudah saat masuk temponya, waktunya pembayaran belum mampu dia. Kalau itu kalau gitu dia jual aja rumahnya, nanti kita ambil nah barakallahu fikum 50 eh, juta sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Selesai. Tapi kalau langsung jual enggak boleh. Kita lihat sini. Wal mashghul la yushghal, ya kan? Wa kullu mashghulin fala yushghalu. Misaluhul marhunu wal Mustabbalu, Dan kita lewati dulu dan dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhul marhun wal Mustabbalu. Makanya nah, contohnya marhun, barang gadean itu tersibukkan gitu loh. Tersibukkan dengan apa? Tersibukkan dengan pemiliknya. Dan juga tersibukkan dengan apa? Dengan orang yang menerima gadean tadi itu enggak boleh di nam ganggu gugat enggak boleh situ. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau wal masyghul la yushghal. Sedangkan sesuatu yang sudah disibukkan dengan yang lainnya itu enggak boleh diikut campur di situ. Enggak boleh dicampuri lagi. Fadda annahu marhunun. Akhirnya penjualnya mengatakan itu barang gadaian. Liyusid midzalikal aqda. Tujuannya apa? Untuk merusak akad transaksi jual beli. Fadda'wahu ghair maqbulah. Maka pengakuan tadi enggak diterima. Seperti itu terjadi atau tidak? Terjadi. Contohnya dia jual rumahnya, nah karena sudah butuh uang, ditawarkan di mana-mana enggak laku-laku. Ternyata ada yang nawar 150 juta. Sama dia dilepaskan. Setelah dilepaskan dengar kabar. Dengar kabar bahwasanya ada orang yang mau beli dengan harga 200 juta itu loh. Paham? Nah, ada orang yang beli dengan harga harga berapa? Lebih banyak, 200 juta. Akhirnya untuk mencari alasan dia mengatakan kepada pembeli tadi, "Maaf Pak, kemarin ternyata itu rumah gadean." Nah. Boleh atau enggak seperti itu? Enggak boleh, pengakuan enggak diterima lagi sudah. Kalau rumah gadang kenapa enggak sejak awal ngomong gitu loh? Paham maksudnya? awal kita lihat sini. Kata beliau pada awal ghair makbulah maka pengakuan tadi enggak diterima. Li'anal asla asliha karena hukum asalnya sudah selesai, sah jual belinya. Fa in ata bi bayyinah. Tapi kalau dia ternyata mendatangkan dengan bayyinah bukti, eh, tashhad bi anna hadzal bait hina al-aqd kana marhunan li fulan fa innahu yuqbal. Tapi kalau ternyata dia mampu mendatangkan bukti sebagai saksi bahwasanya rumah ini ketika dilakukan transaksi jual beli tersebut adalah rumah gadaian eh, untuk sebulan atau punya sebulan, fa innahu yuqbal baru terima. Ini rumah gadaian Pak ternyata Pak. Mana buktinya? ditunjukkan dokumennya semuanya, lembaran-lembaran sertifikatnya nih. Ya udah selesai terima. Karena buktinya ada. Paham belum? Buktinya ada. Kita lihat. Li'annana qulna la tuqbal ad-da'wa eh, sesungguhnya kita kenapa kita mengatakan enggak terima seruan dan pengakuan tadi itu walam nakul la tasma' ad-da'wa dan tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan jangan didengar seruan dan pengakuan tadi jangan. Itu enggak benar. Kalau seruan dan pengakuan tadi kita dengar. Kita dengar dulu. Untuk diterimanya dilihat dulu. Bisa enggak datangkan dia bukti? Kalau mampu datangkan bukti yang sebagai saksi nanti baru diterima. Tapi kalau enggak mampu mendatangkan bukti enggak diterima. Faham maksudnya ini ya? Mahu salah ini? Abdurrahman Abum. Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, "Wa hunaka farqun baina nafyil qabul wa nafis sama'." Penting ini. Di sana ada perbedaan antara meniadakan penerimaan dan meniadakan pendengaran. Mendengar belum tentu menerima itu loh. Paham Mendengar belum tentu menerima. Dengarkan dulu apa apa pengaduannya, pengakuannya apa dulu. Setelah dia ngaku-ngaku baru dijelaskan. Kalau antum ngaku-ngaku, paham ya? Antum menuduhkan tuduhan, Datangkan buktinya. Kalau yang satunya mengingkari, enggak enggak benar tuh. Tadi aja masih tahu bahasanya itu rumahnya di rumah dijual kok, tulisannya dijual gitu kok, misalkan. Kalau seperti itu modelnya, yang mengaku, yang menuduh, eh, mengatakan itu, nah barangkali fikum tidak sah jual belinya, datangkan bukti. Yang mengatakan sah jual belinya, sumpah dia nanti. Paham ya? Al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala angkaran itu. Nah, kita lihat lagi. Wasanya sayati bayanu kafil kaidah ida' tsaliyah tsaliyah insyaallah taala akan datang penjelasannya mengenai hal tersebut pada kaidah yang berikutnya insya insyaallah taala. Misalan akhir ini contoh yang sebelum terakhir. al mustari al jahal bil mabi' ini. Pembeli mengaku-ngaku apa enggak tahu barang yang dijual. Kalau enggak tahu ngapain dibeli itu loh. Ini kan ngaku-ngaku setelah terjadi. Wah, anak tadi enggak tahu ya kalau barangnya seperti itu. Kalau enggak tahu ngapain dibeli? Seharusnya kalau membeli itu dilihat dulu biar tahu gitu loh. Paham ya? Bukan karena menarik keluarnya dilihat masya Allah bungkusannya bagus, original misalkan ternyata dalamnya kosong misalkan. Dicek dulu semuanya. Amlum, orang jual beli itu harus teliti, jeli jangan sampai tertipu. Seperti itu pun masih banyak orang yang tertipu juga. Maksudnya bagaimana? Karena tertipunya bukan karena kesalahan dia yang beli, tapi kesalahan si penipu penjual tadi itu. Kita lihat lagi. Contoh yang lain, si pembeli mengaku-ngaku dia itu nggak tahu barang yang dijual. Wa annahu hinal aqd lam yarah katanya alasannya. Ketika transaksi anak enggak melihat katanya. Dia enggak melihat katanya. Yuridu bidzalika ifsadul bai', tapi tujuannya untuk apa? Agar transaksi jual belinya rusak. Mungkin dia karena harganya kurang apa? Kurang menarik. Eh, harganya kurang cocok, akhirnya nyari alasan, jangan ya. Orang jual beli itu upayakan jujur, terang-terangan. Kalau bekas ngomong bekas, kalau ori ngomong ori, kalau kawin ngomong kawin campuran ngomong campuran, Jangan jual beli tapi apa? Nah, barakallahu fikum ada sesuatu yang disembunyikan itu enggak bagus. Muhiqat barakatu bai'ihima akan dicabut dihapus keberkahan jual beli kalau jual beli itu enggak jujur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini jubah Haramain ini dari Saudi kemarin ngambilnya, impor dari Saudi katanya. Masih baru-baru enggak? Baru-baru semuanya padahal bekas itu loh. Mending ngomong bekas ini masih bagus daripada ngomong baru, ya enggak? Biasanya gitu. Barang-barang impor Saudi lo jubah-jubah masih bagus-bagus, tapi kan bekas itu loh. Paham belum? Ngomong ini bekas tapi masih bagus. Daripada ngomong ini baru semua ini. Kalau baru datang mungkin kalau baru yang segel itu yang enggak itu loh. Nah, penting itu ya. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum fa da'wahu ghair maqbulah maka pengakuan tersebut tidak diterima lagi karena dia ketika membeli enggak enggak melihat dulu alasan setelah dibeli malah baru ngomong apa? Setelah terjadi baru ngomong enggak tahu katanya. Li'anal asla fil 'aqd huwa sihah karena hukum asalnya transaksi akad jual beli itu sah. Wa kaunul mabi' biyadihi dan keadaan barang yang dijual itu ada di tangannya itu yanfi da'wahu al-jahri. Berarti itu meniadakan pengakuan dia tidak tahu barangnya. Wong barangnya di tangannya kok nggak nggak tahu katanya. Kalau nggak tahu kan barangnya nggak ada tangannya. Anak nggak tahu ya kalau ternyata kemarin tuh yang itu. Lah itu barangnya apa itu? Nah, bingung dia. Paham ya? Kalau dia nggak tahu ngapain barangnya ada di tangannya nah, itu. Kita lihat. Iwa illa laqala 'inda istilam enam istilamihi al-mabi'. Jika tidak demikian, niscaya dia akan mengatakan ketika menerima barang jualan tersebut, menerima barang tadi itu, innal bai' masah. Sesungguhnya jual belinya tidak sah. Wamtana'a min qabdih dan dilarang untuk mengambilnya. Tapi ini barang sudah diambil di tangan dia gitu loh. Menunjukkan bahwa dia tahu barangnya. Mau soal ini Bang? Ayo nah, ambar kalau fikum. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah untuk masalah yang mengaku-ngaku datangkan bukti Nah barakallahu fikum yang mengingkari datangkan apa sumpah kalau diminta sumpah. Wa nadhir dzalik al-mar'atu allati yashtari nam allati tu idnuha fin nikah. Penting ini. Yang semisal itu adalah seorang wanita yang mensyaratkan izinnya di dalam masalah pernikahan. Nah, maksudnya apa? Masalah untuk menikah dia harus izin dulu. Izin dengan walinya tentunya ya. Lawid da'at annaha lam ta'dan. Kalau dia mengaku aku tadi maaf karena belum izin katanya. Paham ya? Sudah nikah, akad nikah baru dia mengatakan belum izin katanya. Nah, kita lihat fa in kana qabla dukhul, kalau terjadi ucapan tersebut sebelum dukhul. Paham ya sebelum dukhul ya, sebelum berhubungan badan, qabilat nam dakwah maka pengakuan tersebut diterima. Paham ya? Karena sebelum apa? Sebelum berhubungan badan. Wa in kana ba'da, tapi kalau setelah berhubungan badan, setelah berhubungan badan, setelah dukhul, fala enggak terima lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya belum izin ngapain mau gitu loh. Kan istilahnya gitu istilahnya. Ayo na'am. Li'annaha makanat min nafsiha karena dia malah justru apa? mempersembahkan dirinya untuk dia gitu loh. Maksudnya wanita tersebut malah menyerahkan dirinya untuk laki-laki tadi. Kalau seandainya belum izin, kan seharusnya nggak berani gitu loh. Ini menunjukkan, menunjukkan bahwasanya semuanya harus harus jelas. Misalan akhir yang terakhir, an yad'i al-bai' annahu kana mukrahan, yakni fala yasil bai' fa inna da'na fa inna da'wahu la tuqbal illa bi bayyinah. Penting juga ini Penjual mengaku-ngaku bahwasanya ketika jual itu terpaksa katanya. <laughs> Jadi ngaku-ngakunya ini setelah apa? Setelah terjadi semuanya sebenarnya. Paham ya? Kalau seandainya terpaksa, kan nggak mungkin melakukan transaksi saat itu kemudian apa? Setelah terjadi baru mengaku apa? Baru ngomong terpaksa. Yakni falasihul banyak. Kalau benar terpaksa nggak sah jual belinya. Nah, fa inna maka pengakuan tersebut la tuqbal tidak diterima illa dibayyinah kecuali dengan bukti. Wa hakadha kullu 'abdin idza ikhtalafa al-mutabayyi'an fihi. Kata beliau demikian pula setiap transaksi, ya, setiap akad yang apabila dua orang tersebut yang melakukan transaksi tersebut ikhtalafa berselisih nah dalam masalah transaksi tersebut fadda'a ahaduhuma ma yaqtadi fasada wa ankara tsani maka salah satu mengatakan sah yang satunya mengingkari tidak sah fal qaul qauluh maka ucapan yang diterima adalah ucapan um, ucapan apa? Ucapan yang na kalau fikum na'am membeli atau ucapan yang menjual. lianul asna namu afannya fal qaul qawlu maka ucapan tersebut ucapan yang menjual. lianul asla wuqul uqud 'ala sihah karena hukum asalnya apa terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum asalnya di sah-sah saja. Itu kesimpulannya. Jadi kalau misalkan alasan-alasan itu dilontarkan setelah terjadi itu sangat janggal sekali gitu loh. Kalau seandainya awalnya misalkan taruhlah nah barakallahu fikum terpaksa taruhlah bukan milik dia, taruhlah ini dan itu, seharusnya apa? Seharusnya kan enggak dijual. Tapi kalau dia Nah, barakallahu fikum menuduhkan atau mengaku-ngakunya setelah terjadi itu kan janggal sekali. Kesimpulannya barakallahu fikum hidakumullah, hadis yang sering atau mendengar itu al bayyin, al-mudda'i wal yamin alaman angkar itu kesimpulannya. Bukti bagi orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Mohon salah ya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.